Bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Babnya mengajak, berdakwah ila syahadati alla ilaha illallah. Untuk syahadat, mengakui, mengikrarkan, meyakini la ilaha illallah. Sebelumnya munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungannya bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? annal musannif rahimahullah penyusun siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah lamma dzakara fil abwab as-sabiqah at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khawfa min diddihi setelah di bab-bab sebelumnya beliau menyebutkan hukumnya tauhid, keutamaannya tauhid, kenapa kita harus takut dari kebalikannya tauhid? Apa kebalikannya tauhid? Syirik, jadi setelah hukumnya tauhid kita paham, keutamaan tauhid kita paham, bahayanya syirik kita paham. Zakara fi hadal bab di bab ini dia menyebutkan annahu la yanbaghi liman arafa dzalika ay yaktasira ala nafsihi. Tidak selayaknya orang yang sudah mengetahui demikian itu kemudian hanya cukup atau puas menjadikan pengetahuan itu, amalan itu hanya untuk dirinya sendiri. Gak, gak boleh. Orang yang sudah mengerti hukumnya tauhid, keutamanya tauhid, bahayanya syirik, jangan sampai itu hanya untuk dirinya sendiri. Bal yajibu ayyad'uwa ilallahi ta'ala. Sebaliknya, dia wajib berdakwah ilallah. Dakwah ilallah. Dakwah mengajak orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menghindari syirik. Tapi bil hikmah, dakwahnya itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat-nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Sebagaimana telah menjadi jalannya para utusan dan pengikut-pengikutnya. Ad-du'a'u doa dalam bab ini artinya babud doa artinya apa dakwatun nas mengajak kepada manusia ila syahadati alla ilaha illallah kepada syahadat la ilaha illallah ai maksudnya ila tauhidillah untuk mentauhidkan Allah wal imani bihi dan iman pada Allah wa bima ja'at bihi rusuluh dan iman pada semua yang dibawa oleh para rasul mimma huwa madlulu hadhihi syahadah yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat ini apa tuh la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala firman Allah yang maha luhur qul katakanlah wahai nabi al khitabu firman Allah di sini yang diajak bicara adalah ikulir rasul kepada rasul sallallahu alaihi wasallam di kalimat qul perintahnya itu kepada siapa Nabi. Hadihi ini ini apa? Ai ad-da'watul lati ad'u ilaiha. Dakwah yang aku serukan allati ad'u ilaiha yang aku mengajak kepadanya. Apa itu dakwah? Tauhid. Wa tariqah allati ana 'alaiha dan metode dakwah yang aku tetapi iku sabili jalanku tariqati wa da'wati jalanku dan dakwahku dakwahku adalah dakwah kepada tauhid caraku berdakwah bagaimana yaitu ad'u ilallahi ala basirah aku mengajak ad'u aku mengajak ilallah kepada Allah ilallah artinya ila tauhidillah untuk mentauhidkan Allah. La ilahadzin min hududid dunya bukan untuk bagian atau kekayaan min hududid dunya dari kekayaan-kekayaan dunia. Artinya bukan supaya saya dapat kekayaan, bukan. Aku dakwah bukan untuk mencari kekayaan, tapi ilallah. Mengajak mentauhidkan Allah. Wala ila riasah dan bukan untuk mencari kedudukan, supaya jadi pemimpin, supaya jadi presiden, supaya jadi gubernur bukan. Dakwahku bukan untuk itu. Wala ila hizbiyah dan juga bukan untuk hizbiyah. Apa hizbiyah? Dakwah mengajak kepada suatu golongan. Tidak. Aku tidak berdakwah mengajak kalian untuk masuk ke suatu golongan, untuk masuk ke suatu organisasi. Tidak. Tujuan dakwahnya bukan itu, tapi ilallah untuk mentauhidkan Allah. Itu dakwahku. Cara dakwahku bagaimana? Ala basirah. Atas basirah. Apa basirah itu? Ilmu. Ay ala ilmin bidalika. Atas ilmu bidalika dengan demikian itu. Artinya apa? Mengerti, paham dengan apa yang didakwahkan. Wa burhanin akliin wa syariin dan dengan dasar dalil. Baik dalil akli, dalil akli itu apa? logika wa syar'iyyin dan dalil syar'i. Dalil syar'i itu apa? Al-Qur'an dan al-hadis. Jadi orang dakwah itu harus ngerti apa yang didakwahkan. Kalau saya ngajak menetapi sesuatu, saya tahu apa yang saya yang harus ditetapi itu apa. Kalau saya mengajak meninggalkan sesuatu juga harus jelas karena apa? Benarkah itu haram? Benarkah itu nggak boleh? Harus tahu. Jangan sampai sudah kadung diingkari ternyata apa? itu enggak haram. Sudah kadung dipermasalahkan, ternyata tidak salah. dia harus tahu dulu. Kemudian orang berdakwah harus menggunakan apa? Dalil. Dalil itu ada kalanya dalil akli, ada kalanya dalil syar'i. Terkadang orang tidak menerima dengan dalil syar'i di awal dakwah. Dia lebih mudah menerima dengan dalil akli, dengan logika. Ada yang langsung minta dalilnya. Dalil apa? Quran hadis. Kalau memang saya tidak boleh begitu, apa dalilnya? Kalau memang saya harus begitu, apa dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ada yang begitu. Ada yang ditunjukkan dalil Quran hadis malah nggak masuk. Masuknya nerimanya kalau dikasih dalil secara logika. Wal basiratu adapun basirah artinya basirah itu adalah al ma'rifah, pengetahuan allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Pengetahuan yang bisa untuk membedakan antara hak dan batal. terima basirah, ilmu. Nah, pengetahuan ya dengan pengetahuan itu kita bisa membedakan ini batal ini hak. Ala basirah berdasarkan ilmu. Jadi dakwahku itu berdasarkan ilmu. Ana aku. Maksudnya aku begitu. Waman dan orang ittaba'ani yang mengikuti padaku juga begitu. Apa artinya waman ittaba'ani? Lihat syarahnya. Ai amana bi wasaddaqani. Iman padaku dan membenarkan padaku. Iman dan membenarkan padaku orang-orang iman. Yahtamil memungkinkan annahu atfun 'ala dhamiril marfu' wa man ittaba'ani itu wawunya ataf kemana? dhamir marfu dalam lafad ad'u. dhamir marfu dalam lafad ad'u maknanya apa? dhamirnya ana ad'u ana. Eh, berarti aku berdakwah dan orang yang mengikuti padaku juga berdakwah. Fayakulul makna maka maknanya adalah ana ad'u ilallahi ala basirah wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ilallahi ala basirah. Jadi maknanya bisa aku mengajak untuk mentauhidkan Allah dengan dasar ilmu dan orang-orang yang mengikuti padaku juga begitu, mengajak untuk mentauhidkan Allah dengan dasar ilmu. Wa yahtamilu an yakuna 'atfan 'ala dhamiril munfasil. Juga memungkinkan wawunya itu adalah ataf kepada dhamir munfasil yaitu ana ana wa manit taba'ani fayakunul makna sehingga maknanya adalah ana wa atba'i ala basirah aku dan pengikutku ala basirah atas dasar ilmu aku dan orang-orang iman lakon-lakonnya entah ibadahnya entah dakwahnya semua berdasarkan ilmu. Taib. Wat tahqiq adapun penyimpulannya, kesimpulan yang benar adalah gimana? Annal atfa yatadammanul ini. Atofnya di situ mengandung kedua makna tadi. Jadi kedua-duanya benar. Ayat itu kalau mengandung makna lebih dari satu dan kedua-duanya benar atau semuanya benar, maka harus diartikan semuanya. Fa'atba'uhu hum ahlul basirah ad ilallah. Pengikut-pengikut Nabi adalah orang-orang yang ahlul basirah, ahlul basirah, ahli ilmu. Mereka beribadah berdasarkan ilmu, mereka berdakwah berdasarkan ilmu. Ad-da'una ilallah dan berdakwah kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Jadi itu sifat Nabi dan pengikutnya begitu. Sifat pertama apa? Mereka berdiri di atas ilmu. Sifat yang kedua apa? Mereka berdakwah, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Apa artinya subhanallah itu? Ay wa unazzihullaha wa uqaddisu. Aku mensucikan Allah, membersihkan Allah dari apa? An ayyakuna lahu syarik. Dari anggapan, keyakinan bahwa Allah itu punya sekutu. Fi mulkihi di dalam kekuasaan Allah. Au ma'budun bihaqin Allah. Enam. Ayyakuna lahu syarik. Aunya kemana? Atasnya. Au yakuna lahu ma'budun bihaqin siwahu. Au yakuna dan aku mensucikan Allah dari anggapan bahwa ada yang berhak disembah selain Allah. Itu arti subhanallah. Artinya saya mengingkari bahwa ada yang berkuasa selain Allah dan saya mengingkari bahwa ada yang disembah selain Allah. Al-ma'na al-jamali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nas. Allah perintah kepada rasulnya untuk mengkhabarkan kepada semua manusia. Katakan, kepada siapa? Kepada semua manusia. Apa yang dikhabarkan? Antariqatihi wa sunnatihi dari manhajnya Nabi, tariqahnya Nabi, jalan hidupnya Nabi, sunnahnya Nabi. Bagaimana? annaha da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Sunnahnya Nabi, manhajnya Nabi adalah berdakwah untuk mengakui, untuk meyakini, untuk mengamalkan la ilaha illallah. Dakwahnya ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Dakwahnya berdasarkan ilmu, dan dengan dalil tidak ngawur wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi dan setiap pengikut nabi setiap orang iman juga berdakwah seperti dakwahnya nabi apa itu dakwah mengajak tauhid ala ilmin wa yaqinin wa burhanin dakwahnya semuanya berdasarkan ilmu dan berdasarkan dalil wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'ani syirki lahu fi mulkihi wa 'ani syirki lahu fi ibadatihi. Juga Nabi menghabarkan bahwa Nabi dan pengikut-pengikutnya semuanya mensucikan Allah dari adanya syirik. Apa? Sekutu. Baik dalam kekuasaan ataupun adanya sekutu dalam masalah ibadah. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqrab aqrabin. Dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang mensekutukan Allah, dari orang-orang musyrik, menjauh, memisahi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabat yang paling dekat. Munasabatul ini bab, hubungan ayat ini dengan bab. Allah dzakara fiha tariqat rasul wa atba'ihi. Di dalam ayat ini Allah me menyebutkan bagaimana tariqah, manhaj, nah jalan yang ditetapi oleh Rasul dan pengikut-pengikutnya. Hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Jalan yang ditempuh, jalan ditetapi oleh para nabi adalah dakwah untuk tauhid. Dakwah mengajak syahadat. Apa artinya syahadat? Mengetahui, meyakini, mengikrarkan dan menetapi la ilaha illallah dakwahnya ala ilmin bima yad'una ilaihi atas dasar ilmu paham betul ngerti betul apa yang didakwahkan fa fiha wujubud da'wati ila ila syahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab di dalam ayat ini terdapat petunjuk wajibnya berdakwah untuk syahadat la ilaha illallah Inilah yang menjadi temanya. Apa babnya? Bab doa ila syahadati Allah ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa apa? Dakwah kepada tauhid itu hukumnya wajib. Ma yustafadu minal ayah. Kesimpulan yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah ya tariqatur rasuli wa atba'i. Dakwah untuk menetapi la ilaha illallah itu adalah jalan para rasul dan orang-orang iman dan pengikut-pengikutnya. Yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Seorang dai harus tahu apa yang dia dakwahkan. Mau mengajak kepada tauhid, tauhid itu apa? Harus paham dulu. Aliman bima yanha'an. Juga harus tahu dengan apa yang dia larang. Dia melarang orang dari syirik. Harus tahu syirik itu seperti apa. Ngajak untuk memurnikan ibadah, memurnikan agama. Harus ngerti agama yang murni bagaimana. Dakwah ngajak meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Harus ngerti syirik itu seperti apa, bid'ah itu seperti apa. Sehingga tidak sampai akhirnya mengajak kepada kemurnian tapi ternyata yang dicontohkan adalah bid'ah. Ngajak kepada kemurnian ternyata yang diajak yang diajarkan malah tidak murni. Yang diajarkan malah khurafat. Yang diajarkan malah takhayul, malah cerita-cerita yang enggak kena, kayalan-kayalan. Jadi harus ngerti dengan apa yang didakwakan. Begitu juga melarang dari syirik, melarang dari bid'ah harus ngerti syirik itu seperti apa, bid'ah itu seperti apa sehingga nggak sampai terus ya ajakannya itu ngajak jauh dari syirik, ngajak jauh dari bid'ah, ternyata yang diajarkan ya masih syirik, yang diajarkan ya masih bid'ah atau lakonnya dia ya masih syirik, masih bid'ah. Sehingga antara slogan dan prakteknya tidak sama. Slogannya tetapi nah, kemurnian Quran hadis jauh dari syirik, dari jauh dari bid'ah, tapi prakteknya masih syirik, masih bid'ah. Begitu juga pentingnya ilmu jangan sampai seorang dai mengingkari sesuatu yang tidak seharusnya diingkari. Ilmu yang dibutuhkan seorang dai juga meliputi keadaan orang yang didakwahi, kondisi orang yang didakwahi. Juga harus jadi apa? Pengetahuannya dai. Saya ini akan berdakwah kepada siapa? Karakternya seperti apa? Cara berpikirnya seperti apa? Juga harus dikaji. Untuk apa? untuk menentukan cara saya nanti berdakwah akan seperti apa. Karena perbedaan karakter, perbedaan cara pikir, perbedaan lingkungan menuntut cara dakwah yang berbeda pula. Yang ketiga at-tambihu 'alal ikhlasi fid dakwah. Mengingatkan supaya orang dakwah itu ikhlas. Apa artinya ikhlas? Tujuannya murni. Apa itu? bi alla yakuna lidda'iyati maqsadun siwa wajhillah. Artinya murni adalah yang berdakwah ini tidak punya maksud, tidak punya tujuan selain wajahnya Allah. Niatnya hanya karena Allah. La yaqsudu bidzalika tahsila malin. Bukan untuk mendapatkan harta, rajin dakwah, tujuannya bukan hanya untuk cari duit, bukan. Au riasatin atau untuk mencari kedudukan. Au madhin minan nas atau sanjungan orang banyak. Au da'watin ila hizbin au madhabin atau mengajak untuk ikut ke suatu golongan atau ke suatu madhab enggak ajakannya harus murni niat dia murni untuk apa mencari ridhonya Allah mencari pahala Allah ajakannya juga murni. Apa itu? Untuk menetapi tauhid, menetapi ibadah kepada Allah. Itu murni begitu. Tidak mengajak ke suatu golongan, tidak. Tidak mengajak ke suatu madhab, tidak. Adapun kemudian seseorang memilih ingin ikut suatu golongan A atau suatu golongan B dan seterusnya mau menganut madhab A, madhab B itu bukan menjadi ajakan dia, bukan menjadi targetnya dia. Targetnya dia adalah apa? Dakwah ilallah. Yang keempat andal basirata fariidatun sesungguhnya basirah apa itu artinya basirah? Ilmu, pengetahuan itu sesuatu yang wajib harus dimiliki. Ilmu itu harus dimiliki. Pengetahuan itu harus dimiliki. Kenapa? Lianna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. illa bil basirah dan tidak mungkin bisa dipraktekkan, tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa basirah. Apa artinya basirah itu? Al ilmu wal yakin, ilmu dan keyakinan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa dikerjakan tanpa dia maka dia juga menjadi wajib kita mau ikut rasul tidak mungkin bisa terwujud tanpa ilmu maka berilmu itu hukumnya wajib yang kelima husnul tauhid baiknya tauhid dari sisi apa li'annahu tanzihun lillahi ta'ala karena tauhid itu mengandung makna apa? Tanzihun lillahi ta'ala. Membersihkan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak selayaknya. Yang keenam adalah kubhus syirik. Jeleknya syirik. Kenapa? Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena berbuat syirik itu sama dengan nah, mencela Allah. Gimana? Kalau kita atau seseorang yaitu menyembah patung. Berarti dia mengatakan apa? Allah itu sama dengan patung. Atau bahkan nah, patung itu lebih baik daripada Allah. Orang menyembah wali, berarti dia mengatakan apa? Allah itu sama dengan wali. Atau bahkan wali itu lebih baik daripada Allah dan seterusnya. Itu namanya apa? Mencela mencela Allah. Yang ketujuh wujubut adil muslim anil musyrikin wajibnya orang Islam menjauh dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai. Tidak boleh menjadi bagian dari orang musyrik dalam hal apapun. Fala yakfi annahu la yusyrik. Enggak cukup dengan prinsip pokok aku enggak syirik. Enggak cukup. Nah, tapi harus menjauh dari orang musyrik. Enggak boleh jadi bagian dari orang musyrik dalam hal apapun.